Bismillah, walhamdulillah, والحمد لله والصلاة والسلام amma kita mulai dengan tafsir surat al-fatihah dan surat al-fatihah ini memiliki tiga nama sebagaimana dikatakan oleh al-imam al-mawardi pertama adalah fatihatul kitab kedua adalah ummul quran dan ketiga adalah as sabuul mathani as sabuul mathani artinya tujuh ayat yang diulang-ulang demikian juga mempunyai nama lain al-quranul azim Eh, bacaan yang agung sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis ini diriwayatkan di dalam kitab Sunan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang fadilah surat Al-Fatihah ini walladzi nafsi biyadihi ma unzila fit tawrati wala fil injili wala fil zaburi wala fil furqani مثلها tidaklah diturunkan di dalam Taurat dan Injil dan Zabur dan juga di dalam Al-Furqan yaitu Al-Qur'an semisal al, semisal Al-Fatihah ini. Kemudian beliau mengatakan Ummul Qur'an eh, kemudian beliau mengatakan wa innaha lasab'un minal matani wal Qur'anul 'azhim alladhi u'tituh. Sesungguhnya Al-Fatihah itu adalah sungguh tujuh ayat dari ayat-ayat yang diulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung yang aku telah diberi akan dia hadis riwayat Turmudi sahih. Dan surat Al-Fatihah ini <clears throat> termasuk termasuk surat yang agung, fadilahnya sangat banyak. Dan surat Al-Fatihah ini dimulai dengan e, Bismillahirrahmanirrahim menurut mayoritas para ulama dan sebagian ulama berpendapat bahwa dimulai dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya diperselisihkan apakah Bismillahirrahmanirrahim termasuk dari Al-Fatihah ataukah tidak. Pendapat yang mengatakan surat Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Apabila kalian membaca surat Alhamdulillah yaitu surat Al-Fatihah, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha karena bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu dari ayat-ayatnya surat Al-Fatihah ini ya. Ini disahihkan oleh Syekhul Albani meskipun ada juga ulama yang mendaifkan hadis ini. Tayyib, kita mulai dengan tafsir Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksud bismillah maksudnya saya memulai bacaan ini dengan bismillah. Jadi bismillah itu di, diucapkan oleh seorang muslim untuk memulai segala amalan supaya dibarokai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha berkah nama Rabbmu yang memiliki al-jalali wal ikram. Adapun Allah adalah lafzul jalalah dan Allah ini nama khusus untuk Allah, tidak boleh selain Allah diberi nama dengan nama Allah. Ar-Rahman ini adalah salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang para ulama mengatakan ismun khassun bi sifatin ammah. Ar-Rahman adalah nama khusus, artinya Nama khusus untuk Allah, tidak boleh selain Allah diberi nama dengan atau disebut dengan Ar-Rahman. Bisifatin amma, tapi sifatnya Ar-Rahman itu adalah umum, alias rahmat Allah untuk semua makhluk. Baik kafir maupun muslim, semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis di dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya Allah taala menciptakan rahmat itu adalah seratus rahmat yang 99 ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala, sementara yang satu rahmat ini dibagi-bagi untuk seluruh makhluknya. Nah, yang 99 ini nanti yang akan khusus diberikan kepada orang-orang beriman di dalam jannah. Karena itu sifat yang kedua adalah Ar-Rahim. Ar-Rahim ini adalah ismun amun bisifatin khassah. Ismun am, nama yang umum alias selain Allah boleh disebut dengan nama Ar-Rahim. Misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebut Nabi Muhammad sallallahu Alaihi Wasallam dengan sifat rahim pada akhir surat At-Taubah nanti silahkan dilihat. Ya. Bisifatin khassah. Ini ar-rahim sifatnya khusus alias rahmat yang khusus untuk orang-orang beriman saja. Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah itu hanya kepada orang-orang beriman Maha Rahim dan inilah rahmat Allah di akhirat kelak hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman saja. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb seluruh alam. Maksudnya segala pujian itu yang berhak memilikinya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena pencipta kebaikan semuanya adalah Allah. Ada seseorang punya kebaikan dipuji oleh seseorang. Ini sebenarnya yang berhak mendapatkan pujian adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebaikan orang itu hanyalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kita cerdas, kita kaya, kita mendapatkan kebaikan apapun juga, itu semuanya hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pujian-pujian kepada manusia itu sebenarnya kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk dipuji adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, Rabb seluruh alam. Alam itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala maka mencakup alam jin, alam malaikat, alam manusia, alam hewan dan semua makhluk itu adalah al-alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini adalah fana atau sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun alhamdulillahirabbil alamin tadi adalah hamdun atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat pertama atau ayat yang kedua alhamdulillah itu adalah pujian sementara ayat yang kedua atau ayat yang ketiga ini ar-Rahmanir Rahim ini adalah sanjungan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam satu hadis qudsi dikatakan qala Allah taala Allah taala mengatakan qasamtus salata baini wa baina 'abdi nisfain aku bagi salat itu maksudnya aku bagi Al-Fatihah itu jadi salah satu nama dari Al-Fatihah adalah as-salah antara saya dengan hambaku menjadi dua bagian Fa'idha qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin apabila seorang hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani 'abdi maka Allah menjawab hambaku telah memujiku apabila hamba mengatakan ar-rahmanir rahim maka Allah menjawab asna 'alayya 'abdi hambaku telah menyanjungku apabila hamba mengatakan maliki yaumiddin maka Allah menjawab majjadani 'abdi hambaku telah mengagungkanku Kemudian ayat yang keempat Allah mengatakan Malik Yaumiddin yang memiliki hari pembalasan. Boleh juga dibaca Malik Yaumiddin karena dua bacaan ini sama-sama sahih dan mutawatir dari Nabi saw. Adapun Malik artinya memiliki dari kata-kata milkun. Ya. Adapun Malik artinya merajai dari kata-kata mulkun kerajaan. Malik ini sebagaimana pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma la tamliku nafsul li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Urusan semuanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Malik itu sebagaimana ayat yang lain limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahhar. Milik siapa kerajaan pada hari itu? Hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa dan Maha Pemaksa. Maka bacaan Malik ada ayat yang semisal dengannya dan bacaan Malik ada juga ayat yang semisal dengannya. Yaumiddin hari pembalasan maksudnya adalah hari akhirat. Karena Allah membagi hidup manusia menjadi dua, ada dunia, ada akhirat. Dunia ini tempat untuk beramal, tidak ada balasan. Sementara di akhirat itu adalah tempat balasannya sudah tidak ada lagi amalan. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan fa innal yauma amalun wala hisab. Sekarang ini di dunia adanya beramal, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Adapun besok di akhirat adanya hisab, sudah tidak ada amal lagi. Demikian diriwayatkan oleh Al Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ad-din <clears throat> artinya dalam ayat ini adalah pembalasan. Kata-kata ad-din memiliki lima arti. Arti pertama agama, arti kedua pembalasan, arti ketiga at-tauhid, Misalnya ud'uuhu mukhlishina lahuddin. Nah, din di situ artinya tauhid. Yang keempat artinya ketaatan. Walahuddin wasiba. Ayat uh, arti yang kelima adalah hukum. Maka nal ya'khudha akhahu fi dinil malik. Nah, dari kelima arti ini mana arti yang digunakan itu disesuaikan dengan kondisi kalimatnya. Untuk ayat ini Maliki Yaumiddin ini adalah uh, yang tepat diartikan hari pembalasan. Kemudian ayat yang kelima, Allah mengatakan, karena na'bud," hanya kepada Engkau kami menyembah, "wa karena stain dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Ayat yang kelima ini adalah merupakan lubbul Fatihah, merupakan intisari atau perkara yang inti yang disebutkan di dalam surat Al-Fatihah ini. Karena itulah kalau seseorang merukyah dirinya dengan surat Al-Fatihah, maka ketika membaca ayat yang kelima ini, hendaklah dia sangat fokuskan terhadap makna yang terkandung padanya. Betul-betul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan supaya diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rukyah yang sudah dia bacakan tersebut. Beberapa kiai menyarankan supaya ia karena Abu wa ia karena stain di dalam rukyah itu dibaca berulang-ulang ya. Khusus untuk ayat ini karena ini merupakan inti daripada uh, isinya Al-Fatihah Iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta tolong. Kata-kata hanya kepada Engkau, arti hanya ini muncul dari susunan yang terbalik. nak budu Ini susunan yang terbalik. Mestinya nak budu baru ka. ka di akhir. Tapi dibalik oleh Allah, ka didahulukan, kemudian nak na'budu diakhirkan, ini kondisi terbalik seperti ini disebut takdim dan takhir. Dan kondisi terbalik seperti ini ini memunculkan arti hasar, arti hanya. Ya. Maka terjemah yang tepat iya karena but hanya kepada engkau kami mengabdi, kami beribadah. Dan ibadah itu adalah kalimatun jami'atun likulli ma yuhibbullah wa yardha. Satu kata yang mengumpulkan apa saja yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. والله تعالى أعلم بالصواب والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته